warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hamdan wa syukralillah Alladhi amarana bi'tisami hablillah Wal ibti'adi anil adafil jahiliyah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu ورسوله الذي لا نبي بعده فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون الآية Pokoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma Ramadan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahumma sallimni li Ramadan Wasallim Ramadan ali Wasallimu minni mutakabbala Apa kabar semuanya? Allah baik sama kita. Saya kemarin sehari hilang suara deg-degan untuk hari ini tapi ketika kita memohon kepada Allah ya Allah kembalikan suaraku diuihkan Alhamdulillah eta teh suara pun hayang mantan balik di bertawe ke Allah itu semua dari Allah semua diurus oleh Allah semua akan kembali kepada Allah bersyukur atas apapun nikmatnya Babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ingin hidup lebih indah, lebih ditambah nikmat kehidupan? Ingin? Rumusnya la in syakartu la ajidannakum. Ibu ingin nikmat hidup? Ikhlaskan yang Allah kasih lewat suami teh lain si suami itu teh yang dinafkahkan suami kepada ibu teh au jangan sembah suaminya sembah Allah yang punya suami kita setuju ya. ibunya ah kasalaki aslina wani diliungkeun salaki mau, trik maturan mau, ret ah palsu mestinya sehidup semati artisis, ya bu jangan GR yang Allah kasih berupa nafkah lewat suami tapi Allah lain disalaki maka mun salaki telat mere nafkah cokot langsung tina dompetnya kemun salaki ngamet tong ngolotot ya abdi sien ayah doraka nah tanya nyokot duit langsung tina dompet badai nyandak titipan Allah gitu satu jawab takbir tenang pak tenang ibu-ibu mah kudu diangkat heula teu diangkat orang bebeutkeun eta eh, teh titipan ah bukti salaki maut urang teu ngilu teu bisa nanaon dan Allah salaki kita betul bae salaki kawin deui egois Ongkol boga salaki soleh. Ada hadis yang menyatakan ini keren nih ada donor darah ada Ramadan turin gaspol naik turin tuturkan turin naik nuturkan kemana pernah saya turin yang baru dap enmek tinggalin jauh lampu pegat sakitnya tuh di sini baru dap terkompak air ditinggalkan ya penistaan agama kita ditinggalkan sendiri tersesat untungnya ayam mobil mobil urung alhamdulillah tuturkan weh pas dituturkan cilebung ngerem ngadadak atau motor orang tempak harapnya abang loba balat jauh malotot oh, teh kan mobil dia harus teh sih bah setiap ngerem tuh ngadadak bapak nyawata abdi nuturkan bapak kita tadi kalem bro sadar tuh ya di mana ya guys di garasi orang salah nuturkan salah nuturkan juara bantara penting dituturkan karena karena kehadiran donor darah tarjib tahrib Ramadan dengan menyambut Ramadan ngayakin acara positif amir Ramadana haram setuju tidak setuju datang ke kudulungan lebaran eh, ciri hampur amat di ayunan maka boga salaki ngerasah gemuk ah. ke hampuran Dosa salaki teh hiji lain ini titipan Allah maka pun salaki jarang balik geus sedekah ke <laughs> Napanya da buktina ulang maut mah kecil eh aslina bu resep boga lagi soleh kalau Bandung Timur main community Bandung Timur itu selalu ada gerakan subuh berjamaah ngabili mereka motor gaya Mas motor nanti bakal jadi saksi ke surga karena dipakai karena gak ada nah, bring kan itu bring kan dia turing tuturkan guring non dengan keadaan GPRS gaspor yang salah Gasporek pas sholat Insya Allah saya bahwa Boga senior karena sopan sopian suaminya Widiawati mautna ke motoran kena naon asal wudhu lah we uje mautna balik ngaji naik motor nabrak tembok di hari itu orang naik ngaji pakai motor itu dari itu boga enme sen maut tidak uje kemarin di puskai duet nyeng opik tofu ati opik anyar kene nomorana maut mentak tong jadi nomorana jadi kolot ya. jadi bikul, khairat berlomba-lomba kepada kebaikan apapun hobinya almarhumah aman ahabba manusia itu bareng dengan apa yang dicintainya rasa memotoran memotoran ngentong boho kudu heula perbanyak kebaikan perbanyak charity karena dakwah itu bukan hanya cerita tapi charity empati dan peduli seperti yang kita lakukan hari ini setuju setuju maka kelihatannya positif dan karakter sahabatnya rupa-rupa ya nu ahli perang ya nu ahli ilmu ya nu ahli masjid ya nu ahli ahli berkuda sok jadi ngabringnya karena kahade kahadean karena yang paling kuat di bumi ini bukan gunung gunung sakuat nggak gunung pasak bumi elehna ku beko tuh lingkarna di dikerokna tuh naon gunung kuat eleh ku beko mah berarti lu kuat besi mantap ngerasa kuat masuk sok anu Besi nya elena ku naon ku Seni seuneu elena ku cai cai elena ku angin hujan dipepuskeun ku angin angin elena ku naon ku tukang sate tah gawe tukang sate tukang sate jelema elena ku naon ku tunu ku tunu mah derege nutum berarti tuduh bung kerja di jalan tol tuduh berhenti dulu ngalinya baik berarti tuduh lu jago tuduh erena ku sare sare kan mau balik ya. sare erena ku maut maka menek sare kudu ngadoa bismillahumma ahya bismillah dengan menyebut namamu ya Allah kami hidup kami mati berarti tidur teh miniatur kematian maka kalau bangun tidur seperti tadi pagi alhamdulillahilladzi ahyana terima kasih ya Allah kau bangunkan aku kembali diberi kehidupan hari ini Ramadan mah bakal datang tapi yakin nggak Ramadan besok kita masih ada kayatan untuk terjawab lebih ke ayat kudu kunaon kudu nyeun keadaan kudu harus memperbanyak amal supaya punya bekal pulang ke akhir ke akhirat ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun wahai orang yang beriman apa bekalmu untuk hari esok sudah punyakah ketakwaan yang tetap dalam hati ini kamana wae gejung yang penting mau ka iman imanan maka yang disuruh oleh Allah untuk menyambut Ramadan itu ya ayyuhalladzina amanu wahai orang yang beriman kutiba alaikumus maka judulnya keren tuh Ramadan Wah, kuring gas wah wah karena ada gas karena amal soleh ya setuju tidak ya. saya cukup bahagia hari ini insya Allah komunitas ini akan dijuarakan oleh Allah dunia dan akhirat amin barang siapa yang meringankan beban orang lain Allah ringankan dia muan Ramadan cantang tuh kebagian Ramadan nama gara di luar arisan paket lebaran ngeranjuk gamis nyerokot kena anyar yakin bisa jadi subuh tadi subuh terakhir kita makanya kenapa saya berhijrah lo bapak baturan mau termomotoran mau konflik mau bertengkar mau perang dan naon singa rek itu wae saya merinding bagi ini komunitas motor mau oh, dia saling akhir mereka kegiatan anu penuh kebaikan bagi sesamanya mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang mengkiparati dosa-dosa kita dan kita tidak hanya berkumpul di dunia tapi berkumpul juga di akhirat karena ada pesan di Al-Baqarah yang dijadikan mukodimah tadi di awal wattaku takutlah yaumalat aji kepada satu hari yang mana di hari itu nafsun an nafsin ke di dunia nama sadapur, sasumur, sakasur, sakomunitas tapi di akhiratnya kan berbeda tempat menuju di surga menuju neraka disebabkan amalnya tidak sama saya contohnya Ustaz Ibrahim bin bapaknya. Ibrahim nama di surga bapaknya di neraka na'udhu bila Lut dengan istrinya Lutna di surga istrinya lesbian di neraka ada lagi Nuh dengan anaknya Nuh bapaknya Nabi di surga anaknya di neraka ayah di Allah di surga Muhammad mangna di neraka Abu Talib cik orang ngumpul di komunitas anu sarua motorna sarua turina kadang bareng ke di na bareng ke insya Allah lamun amalna ceritina bareng ke bakal mendapatkan surga yang sama ibu pengen masuk ke surga Asmina baik ini ayana keren <laughs> juga jadi ibu-ibu mah ibu resep bukan salah kita ke Allah rajin sholat rajin ke masjid ahli jakat tukang haji yang umroh resep berarti ibu suka suami soleh yang menjalankan perintah-perintah Allah setuju? sepakat? ibu baik si bapak kawin di <laughs> ayo kawin tak sahak. bu si bapak kawin baik Ay eh, Allah wae teu nyarek na ibu curhat carek sia teh. Mimah Bu, Pak mata lamun rek kawin tong bebeja. Ria. Ngan jempe. Berat izinnya atau di perizinan oh izin poligami. Berat mana minta izin yang minta maaf? Yang nggak stok izin mengkapangi minta maaf. Setuju pak? Takbir. Yang bapak-bapak istiqomah ikatan suami takut istri kalau di rumah. Pak teh aku ngeja menjabai suguna opat kudu matangga yang kuat kudu opat nya ibu licin mun orang maut ibu ngilu teh status jadi janda anak jadi yatim masih dahar teh masih pakai baju teh tong sieun rezeki mah di Allah lain disalaki salaki maut teu ngilu gini tapi mun beak masa idah salaki geus maut kawin deui Pak egois teh mata bapak mengesmaat pamajikan kawin ibu budak deui sia Aing barulah yang kawin jika maneh kumaneh dicarekan lak-lak dasar Ayeuna maneh ngeunang-ngeunang jeung nu anyar eta eh, dipan menang nganyuk aing di Kolombia Geus lunas dipake sari jeung lalaki batur dioyang-oyang ya dicekek sok eh, kawin ieu mana dicekek tak ijinan si bapak kawin da urang maot ibu kawin deui sok micingnya egoisnya ibu ibu-ibu mau ada rancang. ayo wae ayo awak mah teu kamawana, tapi kan sinyalnya ngider. Ai nah, pelakor diramekeun. Eh, saya lah jeung ibu-ibu mah, Pak. Maka daripada hiji pas wae mending obat akur. Pasta bikul, Berat iman itu. Jangan merasa beriman kalau belum diuji. Yusuf dikunclungkan ke sumur. Tahu sejarah itu? Jangan lihat prosesnya, proses for progress dan protes, tapi akhirnya kan jadi raja. Ayu buduk seumur-umur selama 30 tahun tanpa BPJS jam sostek so. Kembali Allah utuhkan kulitnya. Ibrahim dibakar api tapi api menjadi dingin bagi dia. Ismail harus sembeli ayahnya sendiri tapi tidak jadi hanya ujian saja. Yunus kembali dimuntahkan oleh paus yang menenggelamkan dalam perutnya. Naon jurusna Ustaz? La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minan. Jangan termasuk orang-orang zalim. Gimana caranya Ustaz? Kifaratan dosa ku kahadean. Admi isayiah bil hasanah geus weh geus geus. Dawa jelema steril tidak dosa. Setuju? Jangan merasa bersih, harus bersih merasa. Ustaz Epi saha baheula jadi ustadznya dibutuh gue ke masyarakat kemana ustadz? amin kemana ustadz? walaupun di rumah penghinaan orang tukang mabok tukang gelut tukang ribut coba tiba-tiba ya ke masjid kabe aneh salamun si anjing ke masjid <laughs> jingkang dong entong nabi manusia terbaik ada yang mencaci betul ada yang meludahi betul maka pun rek hijrah karena keadaan sing sabar tutupan ciri dapat wae ayah nu ngomong mah si ani ada edan goblok saya tak jadi ustad jadi jadi ustadnya goblok tapi ketika saya maksiat ketika saya hujat tidak ada yang menghujat dan kira ini kade Ayo saya pakai gamis kamis cip di sarang serikat. kemana Berapa naik memakai daster cendera? untung di endorse ya jadi lah jadi diri sendiri setuju datu kudu make kopea merenya cuma pantas nanti kopea awak pernah kemana lurah tenangkan diri ayo cuma kan juga dirinya biasa ya orang mah tuh banget serba salah nanti ini dikebrokan dari japati saya hiber saya tidak bor nih gitu. kan cukup drone dan hiber tuh sudah teengang kan Nah, jadi dalam berbuat kebaikan ini jangan menunggu kebanyakan orang. Ayah runtah di jalan hiji piceun karena wadah runtah. Niatnya karena Allah, Kayak Allah di diburuhan. Saya tadi karena Allah ngaji encat opium bisa nyiru. Di opina hese di diparoto wae. Anggeus dibungkus. <laughs> Eh cek ahli innamal amalu binniat lamun migawe amal kudu nangtukeun niat ka dia teh karena Allah karena oleh oleh karena atau karena oleh-oleh beda lamun karena Allah orang datang ka dia karena Allah faida da'aka fa'ajibu kalau diundang datanglah datang eh efek samping nanti ngajincan kopi segelas ngajincan kopi yang sanjiro nya berarti eta mah efek samping keur macu mangi belut cokotok nah nu jomblo keur keur ngaji di dieu mangi jodoh karena tanya lah bogoh teh mana cuka cokot kue tuhnya nya mana namanya hoi tanya lah bogoh itu sih masalah di batu tapi awewe mah ya, kan ketan neangan karena orang bisa menikah dengan siapapun tapi tidak bisa menentukan cintanya untuk siapa perempuan itu pak cara ngomong tapi sekali ngomong nyembuh mereka teh para pencari masa depan yang jelas ibu boga anak hujan menang jodoh pasti nang anak masa depan nu jelasnya misalnya di bejaan masa depan jelas mah aki-aki jelas aku dulu maut tak kawin aki-aki nu benar nyari ibu ya, ya, ya, masa depan yang jelas itu surga di dunia mah bahagia nah bahagiaan bahagia tuh bahagia selamanya cek duit nggak bahagia ke money is not everything uang bukan segalanya saya stres duit loba apa gak butuh uh. coba kita manakin dan duit monopoli unggul ayo mah boga duit setik, kritik setik, simpangkan karena ada daya, simpangkan karena sunatan masa, simpangkan karena cerita empati peduli supaya Allah mempedulikan kita. Karena ada hadisnya, barang siapa yang meringankan beban orang lain, Allah ringankan. buat Jangan menunggu bahagia untuk bersyukur. Bersyukurlah saat kita bersyukur Allah bahagiakan kita. Setuju? Jangan menunggu bahagia untuk tersenyum sok saya risau. Yo, lima rius wain nunggu arisan cair. Dan pun nomor nadeet seri atuh roda berarti, Gak pakai kuota tubuh iro. Seri ini pedih. Omong ke Ramadan kudu tebas semua kali aing kasodakoh. Ramadan teh barang kenung Rabi Durnarai angin soitik daya berat Ah gitu <laughs> pas bahasa teh Tengosok gigi Hei buntu di behalan Bengut di bodasan Jika kesemak Nah buhuk di bedeman Hei buhuk hidung kuasa terang gigi Maka behal jika pokoyan Kampung lawe Sok gigi ya Ngemosin Nah Faiza parok kapal. untung terjebak satu pekerjaan Terus beres itu bereskan bakalan lain Ku dianjurkan lebih berseka, Lebih sehat Supaya Allah suka Allah cinta Inna Allah yuhibbut tawabin Wa yuhibbul mutatok Singgaga ya Bulan puasa itu bulan lulus Bulan semangat Bulan kuat untuk taat Ya mah beki lulus Yang digelak Lulus mah digelak Udah lanjut ibadah dawena sarel ini teu selfie sapoe teh nyeri awak teh ka wae OTW baltos kajian sama Ustaz EE e. jangan ping aku karena aku di rokaat kedua edan eh, tiap ganti rokaat tiap ganti status OTW tahajud beja-beja ke grup WA waduh saya tak tersolat di status maknya yuk foto orang ke dukung ya gue nyeri awak untuk update teh sampai status nyeri awak namanya ditulis badanku nggak enak coba baturan teh mandi kumasako ame enak diberi gitu aja Hati-hati statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus. Jadi di akhirat gak bersisa. Karena amal yang kita lakukan ternyata bukan untuk Allah. Ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Allah segala puji bagi. Allah ulah karena oleh, kudu karena. Allah karena Allah menang oleh. Karena oleh mau menang Allah aslina. Hai amal mah sarua. Sholatnya di beda beda ayah-ayah jelema mah biasa maca anas al puluh, ayah nama ayah mitoha <clears throat> wah sahabat euy oi salat Khairul maghdubi alaihi dolin. Amin karena mitohangil wae langsung dirubah biasana Anas jadi surat Toha. Bismillahirrahmanirrahim Toha. Ah, anjir, kami Toha itu Saya nah, kata ini berkepentingan. Maka ada ayat Fawailul celaka walaupun dia orang tukang sholat kenapa ada yuroun ada ria Ustaz mati di acara di kamera pakai drone dan lain sebagainya baik ya Mas juga nih memotivasi batu supaya berbuat kehadiran seperti kita Amin. karena barang siapa yang mencontohkan kebaikan lalu diikuti banyak orang Nabi bersabda Mandala ala khairin walau mislu ajri ini. Barang siapa yang bikin software kebaikan, sunnah kebaikan lalu diikuti banyak orang, insya Allah sejumlah itu pahalanya ini multi level marketing dalam Islam maka saya doakan Bantara ya sering-sering mengadakan kegiatan biar ya. punya bekal pulang ke akhirat Allah Akbar kenapa dalam sholat sunat setelah wajib itu dianjurkan pindah tempat biar bumi jadi saksi pernah dipakai apa pernah pakai ibadah atau pakai maksiat maka hati-hati nih sok kituan di luhur bumi Allah kayak disiksa takut, kencet putana tukang musuh mautna ke musuh aslinya di betot gurami sih di jombro ngaji jubat jumahan, jumaan ki aki-aki pelakunya ki curang teh ya jumahan alhamdulillah ki mata raka pada aku jumahan ngomong nanti jika nu bener guys saya orang ke jumahan nah balik jumahan anu gogorowokan ustad guru miridna. Ustaz guru dikir oh, ibu riwa itu itu anu ngamam di balong tadi kali ini cuma anu ngamam tai lain aki-aki oh nu tadi diajak jumahan hati-hati innamal amalu bil awatim tukang musep mautna dibetot gurame teu bisa ngojek di kelebak tong nyalakeun gurame eta ya, ijro ieu ya, tukang ya. cek ijro itu sia musep wae gua tangis bea tukang roti mautna kedagang roti sapopoyana wiridna tiga ke roti suup roti kacang roti kajet roti pisang roti roti roti roti jebret ketabrak angkot Laki nu mau takub la ilaha illallah Talkinkan ustad La ilaha illallah Sama jawabnya Kantun roti suup Tak hati-hati kebiasaan buruk menentukan akhir kita. Sungguh hati mah husnul khotimah. Kayu mudah-mudahan we eh, sering-sering mengadakan acara kegiatan seperti ini dicatat sebagai eh, kebaikan. Mama yang mau di sekolah daratin, oh ya, mama apa yang dicatat Allah agar saya dukung pasta dukung khairat berlomba lah kepada kebaikan karena yang paling kuat di akhirat tadi gunung eleku besi besi eleku sene, sene eleku cai cai eleku angin angin eleku jelma jelma eleku tunu tunu eleku sare sare eleku maut maut eleh ku bahannya saya contohnya Ibrahim alaihissalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih disebut namanya tiap salat ya oleh siapapun yang salat salat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa amin innaka Hamidum Majid terkenal di alam ini kenapa punya kebaikan insyaallah bandara and community kalau untuk kegiatan-kegiatan yang baik komunikasi ini hilang pun akan ada yang mengenal bumi ini akan menjadi saksi kolong tol akan jadi saksi bahwa ini pernah diperkal kebaikan bahwasanya di sini ada saksi abadi berupa charity berbuat baik kepada ilahi insya Allah di mahkamah konstitusi nanti kita akan digolongkan orang-orang yang berbakti kepada ilahi kasok Moga darah lebih daripada kubra bulan disedot mending donarkan kan ayah Dracula ngobrol jadi hiji mangsa ayah pertemuan Dracula sedunia ngariung di Dakil ayah Dracula Indonesia Dracula Inggris Dracula Amerika Iwan ngobrol emangnya masih kan gede masih sebetulnya saat ini sekapan sendiri satu dia yang cerah di ibu betna sekecamatan bucat dari sedot udah pula eta terus menjadi maset datang di seger di kelinci BAKB pas udah pulang Indonesia udah ngunci gocang bisa Indonesia mah dedek terus balik di tidak gocang orang Indonesia mah satu rusuh ya jadi yuk berbuat kebaikan tapi tong rusuh tentukan niat mereka mana arahnya dan TKB kehadian alus balik ngaji di dia Ustaz Epi ngebahas pas tadi go wairat belum lomba pada kebaikan ngejos langsung keluar di dia ini ini ini ini ini Tuh ditanya orang, oh iya kak ada yang mau dipentaskan. Pentaskan, Alhamdulillah dicinuan. Nah ini dipentaskan teh kalau nyeduan yang dengan pun ke. Karek ke beres ngentas oh, ya teh. Tanya hula, ibu semua. Obong baru dakme, mek, wow disiap bumi hotel jadi HP. Goblok, ayo teh lupa anggotana siap nyusul baru dakme. mek. Pangin mihor nyusul tadi, di bensin sorgen calana sia anjing tadi buat goblok yang di gunung barudak mana nyusul yang mereka ke lebih dulu sanes sebut ah kekuasaan eh, eh daripada eh, eh di jalan oh, oke sih jadi sana era eh, ya, mata jangan terjebak jangan tergesa gesa al ajalatu minas syaitan tentukan niat baik dibawa kamar harapannya di kajian ini, walaupun ringan, waktu doa saat doa dijabah menjadi investasi walaupun kecil, tapi catat oleh Allah sebagai kebaik. Jadi di jalan teh salam. Saya kemarin baru pulang dari Israel. Aku opat tujuh eh, ke Nasira. Eh, kemana yuk banyak kayak tim Palestin cemuran Di halangan orang Yahudi. Orang yang lama. Ebir ke Israel dua minggu. Selamat mah. Nah kita Israel ah anggar di Israel bahaya di Bandung oke okay, bahaya karena di Bandung kalau Bandung Ustad kemarin kemari tenggelam gunung gelo pernah dengar itu ya. ada yang beberapa Ustad yang wafat rumah saya sudah di cakra merah kode mereka kalau cakra merah belum di tempat mana bisa selamat mah di gunung gelo cing si mama insya Allah Allah antas salam selamat mati Allah minta minta pas balik ngaji jam dua putih jir lima udang teh di sakra beureum paeh deh ah aya na mobil cek beureum cakra we salembur ku udang kabeh <laughs> jadi nu dulu nu lieureut nya epi mah bakal salamet di nu gelona mah da leuwih gelot di nu gelot nyulain di nu gelot sok rek tapi di nu kahade karena Nabi Muhammad dulu gelarnya Al Amin ketika hijrah mendapatkan wayu disebutnya al majnun nu gelok pasti ada sirik ya jeung kegiatan wah anjing nyaho baheulana lah yang puji lah kecintaan bae batur mana ngomong ngomong da ilmu mah aya wae beundeuna pro kontra netral yang biasa-biasa emang hijrah mana bu dipoyokan bu dicaci dimaki didengki diasingkan siapa baheula tukang traktir babaturan minum karaokean akhirnya jadi ustad ayah ya, itu mah anjing anjing deh ah anjing apa bagelana ngising nage cingogo nyala aku atuh banyak ngising kieu iya. ya, anjing kieu nggak lah terus aduana setuju ini ada hikmah Pak jangan patah semangat untuk berbuat kebaikan satu ketika Lukmanul Hakim membawa seekor kode kalde kalde kalde kuda licik tumpahkan keduaan ayain komen teh lima gero oh, non eta budak segelik itu tumpakan keduaan punya, punya telinga dong cikanya kok oh, ke anak teh kamu di atas nak ayah jalan ayah kan ini ngomong ayah budak nanaon eta kalau lembang manehna di luhur kuda ke enak bapak nu naik ujak nu lembang ayah kan ini komen kalau cilupung budak kita lembang Gus jang, emang orang ngabringan di luar nih kalau naik jelema gelo batur manitaekan kita dengar bring tiluan kagok edan panggul we keledena anu kalian ngomong gelo cenah nya jadi kenapa berbuat baik ibadah itu lelah karena niatnya tidak lillah kalau kita lillah biarkan Allah yang menilai kita ayo we balati alhamdulillah maka just the way you are jadi diri sendiri perbanyak kebaikan udah balik mah masih masih Siapa yang merasakan bekal kita dari kebaikan kita di dunia? Ya kita sendiri. Melak pare jadi pare, melak bonteng jadi konteng, melak hade jadi hade, melak goreng jadi Jangan ingin dinilai orang, itu yang akan capek kemudian. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalau engkau mau beribadah kepadaku, jangan engkau lakukan karena sesuatu yang bukan karena Allah nanti kalian tidak ikhlas ria gagal amal wakodimna amal ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansuro di akhirat kelak banyak yang amalnya bagus tapi seperti debu yang ditiup angin tak bersisa disebabkan amalnya tidak ikhlas bukan karena Allah na'udhu bila capek gawe teka pake diteke segede beli, jadi bangke murek balik tongin ke ke, bisi keburu jadi bangke kalau mau berbuat baik jangan dinanti-nanti bisi keburu mati Kenapa harus punya kebaikan? Karena hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Nih paksa mau nggak mau, suka nggak suka, siap tidak siap, betul? Bila waktu bahkan terhenti, teman sejati hanyalah amat cek opik kullu man alaiha semua akan binasa Kullu ajali mustamma. Semua ada expire dan luasannya itu Maka ibu-ibu jangan sombong, merasa masih muda, sehat, kue minggu sembilan jumba pun borma jendria Syarat matiman tidak harus tua dan sakit bu. Hati-hati jaga wudhu buah. Pusing mawat ngebomohan. Ustaz nyawa di mana? 70 kali dalam sehari Israel iya ngecek kuota sisa usianya. Oga dulu ingat pulang umroh kena virus Ebola. Eh, Kemarin saya dua, dua hari di Jepang terbang ini 6 derajat. Wah, asa cikungunya lalu banget ya. Oh enggak, pulang umroh enggak pakai uh, suntik meningitis malah baliknya demam tinggi enggak boga duit berubah ke Singapura menyelamatkan kehidupannya duitnya ya maut anggar oh enggak, menyangka di Singapura oh iya merah nyawa di Jogja, Jakarta nelpon Jogja tak ke Singapura tak angin mau gitu deh nya hati-hati hati-hati nya lupakan kebaikan kita kepada orang lain lupakan kejelekan orang lain kepada kita amit di gula darah amit di setruk kurang gering loba mikiran lain tatangga meli mobil gemeng tatangga balanya kulkas gemeng tatangga kuriak imah gemeng tetangga masang parabola dubung guruna atoh hmm, tetangga beli mobil orang kering bisa nyejen guruna gitu lain gubuk gubuk. tetangga nges boga ilma kulkas mobil jeng parabola saya tahu boga gegebegan we berat mau ke gegebegan cik aku mukia Nah, maka perbanyak kebaikan. Biarkan orang mau berkata apa. Dan melapar eh, masuk sok jadi jukut. Mula tadi mah sok timur butut, turunnya gadan pasti ya eh, nu ngomong cie make tiung nyengsol gitu. Mbak ya tuh dain mah sum nyengsa di foto wae dengdek. Eh. Kenapa perempuan berfoto miring? Karena perempuan butuh sandaran. Untuk miring, ngegeleta. Ah, <laughs> dagang leta online saja. Kalau mau atuh kebosan dia obrok di itu lebay. Jadi dia puasa dipotong. Puasaku lemah sekali hari ini. Bibirku tadi Karena aku tadi sahur kurang minum ya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada puasaku. Puasa mah tuh kudu kanyawan gitu lemah. Mun sholat, mana si Ustaz? Tuh bersolat, berdiri takbir rukun jeung sujud. Kemana si AA? Tuh, ke mayar jakat ke sini mayar. Kemana si Ece itu? Ke haji ke ciri ke Tapi kalau sahur nggak bisa kita lebah kita alai sauma aku dengan Allah aja wa innahu li saum itu untuk gua ana ajri bihi latihan ikhlas itu di saum batur saum ilu saum batur buka ilu buka hiburan batur puasa si eta dahar sore sorena ayo ngajak buka bersama hadir tapi dirinya tahu nggak kalau dirinya nggak puasa tengenah tak nah puasa mah udah asal ban batal tegah hajagi saya kan punya kebiasaan kalau udah sholat duha jam seginian yang laptop, nyawa laptop. Datang mudah nih, pengais, bungsu, bur pilus garuda. Orang kan anti mubazir. Nah, dan jadi hati itu nanti tegak aja juta juta, dan bulan nah, pas buka puasa teh hambar bisa kita ini ajaran keimanan malu pelanggaran sebagian dari iman ketika diakui itu kesalahan katanya komo menengah aja tuh preman alun-alun baru. pas bulan puasa kan lo banyak spanduk mengucapkan warung nasi suka lapar mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 14 kian hijriah tapi di bawah pengumuman subuh garantung coba kenal Ma mungkin darus mah kalau ke atas spanduk ku angin bray kedarahan nobi we dicengekan Inumna lemon tea nyawa lemon tea di mana ya jeruk kan kelasnya kok goblok nggak bibitan dan nah, memang kungkoda Ramadan mah bu mun ayana dahareun biasa-biasa we da udah hari gitu ya. tapi mun bulan puasa sok rarasakeun ningali sepon nya sepon berhenti rumah wadah aduh jika ningali lapis legit heuh gogoda bulan puasa mah euy penampakannya ningali cucungu ngaliwat da jiga korma tuh kayak mudah gue ningali oli rem di tukang aki nya tukang ganti oli gaji marjan tuh di korote juga yoyo ningali oli rem eta teh omong ningali kalian mah jodoh aku aslina ayah motor enek ngebonceng es dan ditututurkan eh tapi tak mencelakan anak ningali tulisan goyobo beda motor tengah gimana katanya kayak angkat tulisan itu hati-hati gogoda bulan puasa maka saum mata, saum telinga, saum ucapan karena ada sekelompok manusia yang saum kata Rasulullah tapi hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kenapa? Yang lainnya tidak saum. Ayah saum orai apa? Orai bulan. kalau mau ganti kulit dia saum supaya badannya panas lalu kulit lamanya terkelupas jadi kulit yang baru banyak manusia yang sahurnya kayak ulat hanya ingin ganti baju baru ganti baju lebaran tapi tidak mendapatkan nilai sahur tapi kalau saya lihat kegiatan hari ini sahurnya candatan kebaikannya sudah start keren nggak dan tidak harus menunggu Ramadan yang gak ada yang tiayuna wes karena rek tadarus tiayuna rek tahajud sebagai pengganti taraweh tiayuna terus digalakkan ibu loba WA masuk ke abi Ustad kurangram sau Sunnah anu tubar-gang hutang kodokgang hutang kodok buru-buru keburungesan Oke jadi melewati Romadhon hut tangan lampuyang untuk mampu diamohamilingat Islam untuk be dibayar bahwa kita bahaya kebawa baru utang puasa utang materi wae nabi mau nyolatan maka pakai nanti rahun mau dibawa kemana nih saumnya tapi saya melihat positif hari ini kenapa saumnya belum datang beginilah cara menyambut Ramadan starting dengan kebaikan supaya terbentuk alarm biologis jadi mau diajar sepeda menceklan bola ya. jadi dilepaskan ini start kebaikan nantinya jadi ringan membuat kebaikan malah asa ada yang kurang kalau nggak bikin kebaikan dan tapi bu tingkatkan sahurnya nanti mah mulai sahur mulut sahur pendengaran sahur penglihatan biar sahur meteh khusus khusus sahur yang khusus di mata Allah ini sahur kita hanya untuk Allah ya terus dong ikuti budaya lama bu taraweh itu ibu mah sok milih anu saya pernah dipegat di satu masjid bu ibu-ibu set dia saya foto gula foto nah, bu saya imamannya di dia ya. set request bacaan tong parang yang panjang kayak diberi hubungan yang banyak. siap hukum kuma Ternyata wenya ternyatanya ngebeki yasinan ge yasinan di bawah tarawih mah ada cek bisa diterima insya Allah lah bisa diajak ngobrol baca al-fatihah rokat pertama goidul galai alaihi doli amin bismillahirrahmanirrahim ya si koplo ustaz ya lah dengan diajak prom kompromi ya sih udah bangun mah ayat wal Quranil Hakim cek ngajakeun nah, cek tong dionam di dijaga nggak gak ya inna kala minal mursalin amit kudu ngamakmum deka wah kok mana cabut we padahal kan ayat ayat Allah, akbar eh geningan sok goreng sampah Bu, air taraweh teh sholat teriweh, tenang, Tarawih itu diurang meninggalin na Youtube 20 kilo rokaat Gancangnya 7 menit Beres dong Kemarin kebayang tuh sholatnya Mau ayah imam jika dia di masjid orang bere helm Berarti kecepatannya tinggi Macana jika dia Bismillahirrahmanirrahim Ya antep reko mau deh antep antep Mau dibenerkan kacapru Manya macawal asli dikolaborasi dengan Watini Dalam satu nafas ولكن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذب dan seterusnya semua antep antep mending mending acakut tapi tereh daripada bener gila sampai atahiyat nangke kadangnya jika kieu kan make mikanci tahiyatulillah salawat assalamualaikum assalamualaikum syudah la ilaha rasulullah kemana dan Nabi itu tersebut mang kalau sholat kita cek Nabi bangsa teh goreng tapi anu goreng di batan bangsa. siapa ya Rasulullah mereka yang mencuri sholatnya sendiri maka perjalanan akan selamat kalau menjalani sesuatu itu tenang tidak tergesa-gesa mengikuti petunjuk arah contoh sunnah nah, mudah-mudahan kita termasuk sunnah yang kata Nabi barang siapa yang berbahagia menyambut bulan Ramadan Allah ampuni dosanya bahagia kita menyambut Ramadan kan Nabi mah sedih bu mau ditinggalkan bu Idul Fitri teh artinya bahagia ketika Ramadan didatangkan lagi cuman asuransi yang mana yang menggaransi kita besok masih hidup itu yang kita harus mohonkan doanya kepada Allah nanti saya bimbing doanya biar kebagian Ramadan sekarang yang jadi para dosa kita apa bukti sahabat sedih Bimbo dinyanyikan lagunya setiap habis Ramadan Hamba cemas kalau tak sampai Seangkatan sudah banyak yang diwafatkan Satu alma mater sudah banyak yang dihantar Salembur ke Slovanu dikubur Bersyukur atas nikmat sisa kuota usia kita masih dihidupkan Umur hamba di tahun depan Allah masalim li Ramadan Ya Allah selamatkan aku untuk Ramadan tak lupa pahalana Nu wajib dilipat gandakan Musunat yang wajib Ngaji oke pahalana lebihkan. Makanya saya butuh untuk ibarat dosa Ya Allah berikan kesempatan untuk Ramadan Alangkah nikmat ibadah di bulan Ramadan Nikmat belah nak? Utara dahar bareng ke Botram, beting beting jam tilu, jam opat Sahur, udang berurak siap siap rendang Soto ayam, ayam kecap segala rupa Kerupuk mie, baso tahu Gehu, goyobot cendol Elizabeth Sebelah ceker, sumur tenis ayak oh almah Hai akhir mah nawe kangkung. Nya. Sekeluarga potram bareng makan bareng pemajikan kaciri anak kaciri bahagia. Sekampung taraweh sama masjid bareng senegara Idul Fitri bareng sholat di lapangan. Kalau muslimin dan muslimat sedunia seluruhnya kuku dipersatukan oleh kepastian minal aidin Pak Hidi sahabat mencuri sih teka bagian di Idul Fitri ayo orang mencuri ke sih teka beli baju sih THR kuat kalah terus tong nyariin bangsa nastar nu kali itu tengi nu tahun kamari ge sing loba silaturahmi mah yang loba rezeki mah enak baru dapat darah sabriji sini anjangan ya ya suuk sakala engkanya sa, sa, sarawu 15 ge sakala daerah mah tong anu kitu wae konsenna iya. ieu Ami ibadahnya husu biasa wirid make tasbih eh nama wiridna ku kacang. Tapi ayah hikmah eh. Jadi lamun barudak bandara make community teu ngariung dina kahadean teu era ku korong. Korong wae diriungkeun. Sok geus gorong tar langsung dipiceun, pasti diriungkeun. Aku saat jorok-jorokna tukang ngorong pasti nyimen korong api menjadi kolong meja so. Kayu ya, saya kan badak jiu, saya juga. Nih di kolom kursi. Teh raku korong. Kaleng we, Ramadan mah ngariung. Apa hongguan? Eta eh, awewe main hongguan sering jana eta tong bogo Nyagi anaknya dua lin dua tilu, salakina sahasa. Salakina teh kaleng monde. Anak nanti tilu, ruji gede, si cikal nisin bibi-bibina sesecap nona kaleng wae ngariung Ramadan mah nyake jerona gorengan yang saroja kan mah ditinggali mah ngariung nah keluarga kaleng ya, teh cik atu mikir teh aku kaleng Nah, urang teh ku kegiatan sederhana ieu menyambut Ramadan, Ramadan pol turing tetap semangat Ramadan tong jadi lulus. Saya nanti Ramadan punya program sahur berjamaah taraweh in the mall. Jadi taraweh sama tiap tahun taraweh di masjid sebagian di mall ngajak dak motor taraweh bareng Taraweh lagi lain satu dulu tarawih lagi jam sajam nu Baru dak motor nu taratogi dibawa taraweh panjang mah canggul Asli aslina tapi ayah masuk Islam itu dakwah karena dakwah itu merangkul bukan tadi saya rek ke masjid tapi era itu tatok guys aing ngelehan Tarawehnya di mall ada ayat toilet, ayat tempat duduk. Jadi nyewa mall. Kalau tahun kemarin di Tweed Square itu sebulan ada yang masuk Islam, ada yang hijrah. Itu Yana Umar yang Bobotoh saya dapatnya Yuki Pasbe banyak anak motor ada yang masuk Islam orang Hindu dakwah bukan dakwah itu mengilhami bukan menghakimi sok dan sholat sunat bebas sahur bareng bubar terus dilanjutkan dengan subuh berjamaah manfaat jadi motor hobi itu jadi saksi ibadah orang tiap putaran bannya itu dihitung bahwa pakai ke diskotik pakai ke karaoke pakai ke mana pakai maksiat saya kan dulu DKM diskotik karaoke masaj sekarang mah deket ke masjid alhamdulillah kenapa saya kerjakan itu karena saya yakin ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia La la'allakum tattaqun supaya kita termasuk orang yang bertakwa saya ingin Tablik Akbar ini tidak searah, ada pernyataan, ada pertanyaan, ada pengamalan, ada pengalaman. Sok, mana MC? Dua ikhwan, dua ahwat. Yang bagus pertanyaannya, ada program bulan November iya, Umroh Umroh Enjoy bersama saya ini. Suka yang menang milik di dia Umrah pulang pergi jalan kaki. Sok, ada yang mau nanya sok? Barokatuh. Sebetulnya jawabannya udah ada di sini bu. Tapi saya terangkan Surat Al-Ahqaf 15 Surat An-Nahl 78 Tentang hormat ke orang tua Kemudian saya harus urut dulu secara hati-hati Biar maknanya tidak liar ya Kenapa harus menghormati ibu dan ayah? Birul walidaini ihsan Hormati ibu Bukan karena dia mengurus Menyusui atau melahirkan Itu mah insting ini perintah Allah. Maka Ibrahim diuji oleh ayahnya yang kufur, berdegong, menjul, beragajul, tapi tetap hormat. Karena hormat kepada orang tua itu bukan semata-mata dia orang tua, perintah Allah. Maka dosa setelah ke Allah kedua yaitu ke orang tua. Ini kasusnya unik. Loba kolot untuk ngurus anaknya. Kumaha eta mun anakna teu ngahormat kolotna, doraka teu nya doraka teu. Dan sejarah jeleknya orang tua walaupun tidak menyusui yang melahirkan dia siapa? Karena kita kan bukan Adam dan Hawa yang tidak berayah dan tak berbunda, betul? Kita bukan Isa yang tak berayah. Maka menghormat orang tua adalah perintah Allah. dan juga kumaha, ya maka wajiban di Allah. biru biru birul ini sana. Biar lebih menguatkan. Surat An-Nahl 78. Wallahu ahrajakum. Allah keluarkan kalian semua min butuni dari perut-perut ummahatikum ibu kalian. Pertanyaannya, ada nggak yang hadir di sini tidak keluar dari perut ibunya? Ngaran orang teh jelma cek mereja tina beteng, emak mereja tina beteng bapak jelepeng. Mereja lempeng sakapeung mun teu keur mencret. Ibumu, ibumu, ibumu seberapa kali? Naon artinya Pak? Boga budak teh kudu boga indung tilu. Adinya wae. Ibu itu punya tiga kekuatan. Mengandung, melahirkan menyusui pun si bapak kekuatannya hiji nyusu maka oleh Rasul dipanggilnya tiga umuka umuka umuka maka dora kata inuma di kontanan ini kasusnya ibunya nggak melihara anaknya tetap kudu hormat karena satu helak nafas ketika ibu melahirkan dia itu belum terbayar Lalu berapa juta ibu yang wafat gara-gara melahirkan? Artinya melahirkan itu sakit, tapi ibu akan lebih sakit ketika anak yang dilahirkannya doraka maka saya mah tidak melihat indungna ngurus atau itu ngurus kolot mah parentah Allah dan sajahnya kolot Mama kabayar jasa Doakan saya semoga tidak jahat lagi Dan orang yang mengurus lain ibunya pun dapat pahala Jadi kuncinya sederhana kolot mah Lain ada dia ngurus membiayai Tapi ini perintah Allah Jadi pahala nanti Allah Ibu ingin punya anak soleh sing soleh mereka kolot kurang jadi kolot kurang ke kurang kan yang digoda ku kolot yang digoda ku anak hijau Duka dua, ada pengertian surga di bawah telapak kaki ibu. Makanya dia ah ingin minum air surga, mencuci kaki ibu. Saya juga praktis ibu, memang tidak logik, tapi saya ingin barokah. Saya mah sampai si mama kemah. Tapi ingat lagi si begini nih, mainin aman kayak gini. Kita dikejar sama ibu, tapi makan dulu nggak mau nggak minta nikah tupperware eh ini ini kapal nyawa saya no ah, si mama itu pembohong yang baik berani mengaku tidak lapar yang penting anaknya kenyang berani mengaku tidak haus yang penting anaknya nyaman berani mengaku tidak ngantuk yang penting anaknya nyenyak jadi cocok saya coba mengikhtiari supaya dapat ridho Allah di dunia dan di akhirat Kenapa saya jadi seperti hari ini? Didoakan ke si mama ketika si mama disuapi dengan sejarah itu. Mak, nanti ikhtiar ikhtiar menangguh ya bahwa yang ngapain ya mama. Utamanya nolak dulu. Tompi, mama mama ridho. Mak, tapi kan ibu kudu menangguh doa Allah. Dengan ikhtiar tentunya. Sekali tapi hanya ngawakan sang wudhu ke mama. Tapi tong makin nyenyenyennya sesama. Nah, ada yang muda tara. Dia baik dokter saya sendok dari makan terus saya cuci kakinya saya minum sebagian mama itu tapi dari mana lain insya Allah masuk surga karena ada hadis ridallah firil walidai mungkin itu bukti dia ingin dapat ridho Allah ikhtiarnya tapi jajan salah nanti semakin jauh dari orang tua Hai cai mata duyung di tareangan, hai cusuku ilung di arangkan, di barang wae. Saya hargai itu kalau di judgment nanti jadi doraka ke orang mungkin dia saking banyaknya masalah dan saya anak anak yang motor kandung sungkumbah saya suku itu maksudnya lain kumahnya ridho Allahnya berpihak nanti sok bayang-bayang reuni teku dulu buan tanggal 22 Desember wae bu hari ibu mah bu hari ibu mah tiap detik 22 Desember mah bukan hari ibu hari bapak hari ibu mah satu satu tanggal 11 aku sayang ibu dua dua dua-dua mah tanggal aku sayang ayah digantikan sayang adik kakak oh tanggalnya masa adik lanceng apa saya we tadi hari poligami satu dua tiga sayang semuanya hari poligami ya teman jadi hari ibu mah tiap detik bu so kapan terakhir ibu menempelkan pipi ibu ke pipi ibunya lalu berbisik lebih maafkan aku ridhoi aku daun rumah nyaman saat jadi aku duluan kapan kita terakhir memeluk lagi Kapan terakhir kita memperhatikan wajahnya dengan seksama bekas apa kening dari dan keriput Bisa jadi itu wajah terakhir yang kita lihat. Kapan kita melihat wajah ibu lalu saat itu mendoakan Allah maghfirli. Semua mama kau udah Rabbi habli itu tiap panen. Maka jadi dia didoakan ke mama revisi jadi ustad. Lupa saya ke sekolah tamat mas Andren terberes kuliah terjelas didoakan semua jadi ustad. Nama ngadoakan Epi jadi ustad, saya jadi presiden, pegang saja jadi presiden, mama jadi ustad. Hawas nama nuhun Doa tuh Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi punya tangan saya pernah di penjara cek si mama itu kan di penjara karena nakalnya luar biasa tapi udah si mama ini jadi bukan orang tuanya ini perintah Allah yang kalau kita laksanakan seperti apapun orang tua kita kita akan dapat ridhonya maka maafkan jika ada orang tua yang salah karena di mata saya orang tua tidak ada yang salah karena kita ada karena kerja keras mereka berani melepas nyawa untuk kita ketika melakukan itu ya sok si menang dulu ya Allah ya jadinya ah orang tua sinyal ah kakolot lah yang nah, pikanya aku ah saya ketemu Jokowi Pak Jokowi kenapa bisa jadi presiden Kan ditinggalin banget mah tuh layak lah ya, Kasih punya udang Tapi Pak Jokowi ngomongnya sederhana Mas Ustad Kalau ingin sukses Rajakan orang tuamu Nanti Allah rajakan ditinggalkan rumahnya akak indungnya Ridwan Kamilnya akak indungnya Rafi Ahmadnya akak indungnya Khairul Tanjungnya akak indungnya Allah matara Wadud siapa yang menghebatkan orang tuanya Allah hebatkan saya nggak punya apa-apa ini si mama selalu mencermasi ibu-ibu saya dengan air matanya selalu meludahi kening saya luar biasa cupik bakal bangun makan ibu adalah malaikat tersayang tak bersayang wakil Allah di dunia jangan sakiti hati. Maka barang siapa yang menyakiti hari perempuan bersama dengan menyakiti hati ibunya, karena perempuan adalah sosok ibu buat anak-anak kita. Maafkan kami ya yang sering menyakiti hati kalian. Jangan tidak dimaafkan biar kami dapat ridha Allah. Ya. Yang pertama, bagi laki-laki yang batal, ini bahaya. Kalau batal tanpa uzur, tiba-tiba urin, lapar biasa jawa asup ke warung nasi. Gering gawe keras itu. Itu tidak beralasan itu diganti berapa lama sahur pun tidak akan terganti kata Nabi karena itu mau menyengaja beda supir truk nu tukang gali gawe keras nanti punahu berat pekerjaannya dia boleh mampir dia apalagi profesinya sehari-hari begitu jadi tidak mengkodoge mampir dia karena profesinya seperti itu itu namanya rukshoh keringanan nah sekarang kasusnya bertambah ke apa di jumlah batari hajana sudah tobat saja Allahumma bagus ngantong diulang di Ayo mayarna kuma jumlah hutang nawai apa kuma mayarnya beberapa urang mah lieur nu sakapeung liweuh teh lain nu nginyeupkeun tapi nu nanti ini kasus kan kodok itu hutang tar nyium kan Enggak sejuta terus yang ada berapa tuh bisa ada sokna itu Pegorowokan toba loba bang itu Ayah duit mah Tapi mun sajuta mending ada ada Ya ya gope ya Nempel lah Ketika kita menghutangkan, ketika kita butuh yang menghutangkan dari <coughs> nabinya, kewajiban. Saya ingin duit ke ibu, ibu butuh duit misalnya Tagi ini iya, tagi minjem aku. Mana duit ini 500 perang untuk berbensin, mau mogok. Ah, ada dusta. Kan saya ingin minjemnya satu juta, bisa antara yang kemarin 500, jadi utangnya bisa halir paling parentah Allah dulu batal ke apa jumlahnya nol bedana ya yang nggak minta hampura kalau ya Allah ampun masa kali kali ini keki beratan itu solusinya dan apa jumlah hutang karena mayatnya singkuran deh sing lebih deh ya kata Nabi tolong saja karena sudah tidak bisa karena terus batalnya gara-gara apa waktu itu kan kalau sakit bisa diikhtiari kodoanya sedikit. Fattakulah mas tatok Ganti seingat yang kamu mau. Ya kira-kira sembilan seminggu ya gua iya, biar seminggu di sini ayat kekurangan perasaan nggak bisa bohong tuh di sholat eh itu sholat musim. ya oke okay. next ada lagi sok sok itu akhwat tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dari mana siapa Bu? Dari saya Ibu di Cincang Ya. Pak Ustaz Assalamualaikum Lima saksi Ramadan tangannya 13 tahun jin. Ya. Anu kandungannya eh, dua tangan. Anu ya suami istri tapi mak panu cerai tapi panu kita nikah dari kajanda tapi janda mati gaduh putra dulu tapi anjeunna teh ngurus putra kabalona soalnya ngurus anak yatim mah berkah tapi kaputrana teu kanu walem kumaha yang pertama dulu. Yang pertama dulu. Tahajud itu taraweh, taraweh itu qiyamul lail, qiyamul itu qiyam Ramadan, sunnah hukumnya. Aneh, lamun bulan puasa barisa tahajud, barisa ya, taraweh. Karena ada hadis bu, lawit rani latin tidak ada dua witir dalam satu malam. Diurang ayat dulu ini, taraweh tahajud, ulah taraweh tahajud dia kasar nama tai kotok tai ayam lebet lontong kupat eta teh kurang masuk riwayat bungaran maka kata Nabi tidak ada dua witir dalam satu malam nulis taraweh tong tahajud lain nyarek tahajud dan tahajud bisa dilakukan setelah sholat isya tahajud juga bisa bisa dilakukan setelah tidur bisa dilakukan Nabi mati ketika sholat isya ketika sholat subuh sehingga kakinya jadi bengkak jadi barangnya eta eta bukan masalah beda pendapat beda mengistilahkan Oke, beda pendapat mah kena naon bisa jadi masalah mah beda pendapatan. Ya, yang pertama. Yang kedua, ada seorang suami menikahi janda yang ditinggal mati oleh suaminya bukan janda mati, punya kawin rupanya. Boga budak tilu tapi jadi disorientasi eh tangan tegas kurang memperhatikan ke istri pertama tapi ke istri dua karena anaknya yatim lebih prioritas iya dapat pahala dari yatimnya tapi nggak boleh bersikap tidak adil nah, ini yang jadi persoalan buat laki-laki itu bukan nikahnya tidak adilnya yang jadi masalah ya maka fa'ilan tak dulu bahwa ya, kalau tidak bisa adil balik di kalau kajian daripada ibadah jika benar tapi riuh dari selamat tentang fitnah setuju bisakeun sah ibu salah bulu, ieu iya mah doakeun ya, ibu kalau mau salah ibu ya Allah kalau dia masih baik untukku simpan dia di sisiku kalau sudah menjadi fitnah untukku simpan dia di sisimu tapi mudah-mudahan bukan oh mana ibu hadiahnya bu satu lagi ya saya harus ke al-ikhwah sekarang itu ikhwan bagian ikhwan bu ini tentang ruksah tahu Ustaz, apakah betul bagi orang yang melakukan perjalanan kabarut, apalagi lebih jauh dari itu, luar negeri, itu ada rukshoh. Apa itu rukshoh? Keringanan dispensasi. Boleh tidak sahur, dan tidak boleh sahur. Tapi diganti. Ini ayatnya lengkap. Al-Baqarah 183, 184, 185 itu ada tentang rukshoh bagi yang sakit, yang dalam perjalanan. Persoalannya jarak gimana tadi? Ayo niatnya sabar mah sok tapi ulama aja sabar keur nyokot sok. Contoh, ah ame buka ah ulin ka Garut aja dahar di Ampera ah, si Ranca Eke kalau ya kalau sama mah aja ini teh hayang dahar di Jadi ulah sampai rusak dipakai maksiat. Jika rek lalajo mengbal, selatan di jamah ulah ulin ulah ka Mela Ame lalajo mengbana Tidak ada rusak untuk maksiat. Yang tahu hanya diri kita. Istabti nafsaka, tanya dirimu, sabarna ternaunnya. Tapi kalau sabar kuat sahur, khairul lakum di ayat itu. Itu lebih baik, itu itu bari ngabubur itu eh. Nah, yang hanya tahu kita kan niatnya. Ya teh saparek batak, saparek naon ya teh. Lebih kanya konstruksi loh eta teh. Dan saya dia pernah perjalanan ke Surabaya, eh kuat mah yang geus eh. Tapi tiba-tiba salatri asup angin, nyundung tolak angin dahar niatnya ada sabar lalu ada lemas di jalan ada keringanan ambil Allah suka tapi digantian karena kodok. lamun kerja keras kurang seperti itu tiap hari namanya fitia tiga ibu menyusui tiap tahun hamil kegilaan doa nana dan yang budak ini ya kowe itu kan yang disebut terus sama ini hadiah dari ya Allah cuma kan yang tahu itu rusak atau bukan niat sabar kitanya karena Allah karena ingin buka itu kan yang tahu hanya kita diskusi banyak mudah-mudahan kita kembali ke fitrah jazakallah wa iyyakum minal haidin wal faidin mohon maaf lahir dan batin taqabbalu minna wa minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam